Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Mona Ratulio bisa kembali lagi bersama Anda dalam cahaya hati sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Dan pemirsa pada pagi hari ini ada seorang ustadz yang akan menemani kita selama 30 menit ini, yaitu Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi Maki ini khas banget ya, iya. selalu... Uh, menjabarkan sesuatu, hmm. menjawab pertanyaan dengan cerita-cerita yang Ustaz. Aduh itu yang saya tunggu-tunggu Ustaz hari ini. Nah, dan hari ini Ustaz kita nggak berdua-duaan aja oh ada iya. ibu-ibu iya. nih yang nemenin kita. Assalamualaikum Ibu. <laughs> Ini dari Majelis Salim Ar-Rahmah ya Ibu ya, Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Utara Ibu ya. Nah, hari ini Ibu siapkan pertanyaan karena boleh bertanya kepada Ustadz Abimaki dan pada hmm. pagi hari ini uh, yang akan dibahas adalah ibadah dan akhlak. Yang pernah saya dengar adalah ibadah dan akhlak nggak bisa timpang sebelah ya iya, Ustadz ya, mesti seimbang gitu ya Ustadz ya. <laughs> Gimana silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hal ini sangat uh, bagus sekali dan sangat istilahnya sangat bernilai ketika membahas antara ibadah dan akhlak. Iya. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa itu ibadah. Ibadah ini bukan sholat saja, ibadah ini bukan puasa saja. Ya. Makanya secara umum saya akan sampaikan ibadah ini dalam kalimatnya likulli amalin bima yuhibbullahu wa yardah. Artinya adalah segala sesuatu perbuatan baik lahir ataupun batin yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Hmm. Itulah ibadah. Kalau seandainya silaturahim itu ibadah eh, apa dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah berarti. Hmm. Majlis taklim seperti ini, masya Allah subuh-subuh sudah berkumpul seperti ini, <laughs> itu pun ibadah. Dalam arti kata ibadah ini bukan sholat saja, ibadah itu bukan puasa saja, bukan haji saja, ibadah itu segala sesuatu, iya, perbuatan lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Hmm. Lalu selanjutnya akhlak itu apa? Akhlak ini adalah sesuatu kepribadian yang tidak bisa dirubah, itu akhlak yang mula-mulanya dari coba-coba. Setelah itu kebiasaan, setelah jadi biasa jadi pribadi, setelah pribadi jadi akhlak. Misalnya gini, tahu copet Bunda? <laughs> Nah, jadi copet. Misalnya masa anak tahu copet ya. Allah tahu <laughs> namanya itu orang yang nyopet ini pertama kali nyopet dia deg-degan lah kira-kira? Saya nggak tahu ya, saya bukan copet. Ya, tapi kira-kira ini yang pertama kali nyopet deg-degan. Aduh gimana nyopet jangan ya. <laughs> Gitu. Sekali deg-degan, keringatnya keluar. Dua kali dia nyopet agak deg-degannya hilang. Keringatnya juga sudah mulai turun tuh. Hmm. Ketiga kali dia nyopet, udah ambil aja. Itu yang pertama kali coba-coba. Yang kedua jadi kebiasaan. Sudah biasa nyopet. Kalau memang kehidupannya jadi copet, jadi kepribadiannya nyopet. Kalau memang sudah jadi rajanya copet, dia akhlaknya dasar akhlak copet. Begitu ya. Jadi kalau seandainya dididik akhlak islami ini, islami yang dikatakan akhlakul karimah, sehingga kalau saya tanya dengan mengatakan kira-kira bunda, mana yang lebih penting, mana yang lebih cocok, mana yang lebih hebat, akhlak atau ibadah? Sebelum ibu nanti nanya saya tanya duluan Mana yang lebih penting akhlak apa ibadah kira-kira Sama pentingnya Ustaz Satu kira-kira mana ya Satu satu katanya Akhlak dulu apa ibadah dulu ya Ibadah dulu deh Ustaz Sekarang saya tanya ini <laughs> Mana yang penting jawabannya <laughs> Lain-lain Lain-lain ya Mana yang lebih penting ibadah atau akhlak. Begitu kan? Akhlak ibadah. Ibadah lah Saya akan sampaikan mana yang lebih penting. Makan apa kenyang? Wah pagi-pagi bicara makanan udah kerbak-kerbak aja. <laughs> mana yang lebih penting? Makan apa kenyang kira-kira? Yang penting makan, nggak apa-apa, nggak kenyang juga, yang penting makan, begitu. Kenyang, kenyang. Mana yang penting kan? Kenyang apa makan? Jadinya. Kenyang, bagaimana kenyang kalau tidak makan? Ya, betul. Nah, ayo, kumaha. <laughs> Subhanallah. Istilahnya dengan menyatakan, yang penting kenyang, tapi tidak mungkin kenyang kalau tanpa makan. Ya. Persis yang penting akhlak kalau akhlakul karimah, tapi bagaimana akhlakul karimah tanpa ibadah? Ibadah itu seperti makan, akhlakul karimah seperti kenyang. Subhanallah. Orang punya yang penting akhlaknya, nggak ibadah juga nggak apa-apa. Bohong. Iya, bagaimana orang akan akhlaknya baik kalau seandainya tidak ibadah? Maka hmm. kalau kita lihat disimpulkan Bunda Punten ya, hmm. ibadah Sholat, zakat, puasa, haji itu akhlak semuanya. Mhm. Tidak percaya? Coba kalau misalnya dalam keadaan sholat dalam Al-Quran mengatakan Inna sholata tanha anil fashai wal mungkar kan? Sholat ini menghalangi anda dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini menghalangi dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah keji dan mungkar ini berkaitan dengan akhlak? Berarti sholat ini akan menjauhkan anda dari perbuatan dari akhlak buruk, Iya kan? Mhm. Sekarang sholat, puasa, coba puasa. Puasa ini dalam dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza kana yaumu sami ahadikum." ya apabila Anda dalam keadaan puasa, eh, idza syatamahu aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim. Apabila ada orang yang mengejek kita, menghina kita dalam keadaan puasa, katakan, "Aku sedang berpuasa." Sabar maknanya. Bukankah sahabat itu untuk membina akhlak? Hmm. Subhanallah. Zakat pun untuk akhirat. Lihat dalam Al-Quran. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Subhanallah. Ambillah harta di antara mereka untuk meluarkan zakat. Untuk bersedekah. Ibu kalau sedekah itu kan suka kadang Kasihan ya mereka ini nggak punya apa-apa. Mhm. Subhanallah. Istilahnya ngaji diri, mengaca diri. Akhirnya memberikan nafkah. Karena introspeksi diri. Bukankah introspeksi diri ini akhlak? Mhm. Akhlak. Haji. Akhlak bukan? Akhlak lihat dalam Al-Qur'an paman ka paman faradatihinnal hajja fala rafata wala suko wala jidala pil hajj. Ternyata haji pun yang mabrur tidak boleh rofat Ah ya, tidak rofat itu apa? Mengumbar hawa nafsu daripada maaf dalam arti kata memperhatikan muhrim. Musuh tidak boleh berbuat fasik, juga tidak boleh berantem, itu juga pembinaan akhlak. Jadi semua rukun Islam ini bertujuan kepada akhlak. Makanya akhlak ini seperti kenyang, ibadah itu seperti makan. Seperti itu, Bunda. Masya Allah. Masya Allah, baiklah. Ya, jadi ada uh, hubungannya sangat erat sekali erat sekali, antara iya. ibadah dan akhlak ya Ustaz ya. Baik, kita akan uh, berbincang-bincang lebih menarik lagi pastinya setelah yang berikut ini pemirsa. Pemirsa Cahaya Hati untuk Anda yang baru bergabung kami sedang membahas mengenai ibadah dan akhlak. Di segmen sebelumnya kami sudah membahas uh, kaitannya ternyata erat sekali antara ibadah dan akhlak ini. Nah, di sini sudah hadir uh, para ibu dari Majelis Salim Ar-Rahmah yang sepertinya sudah penasaran ingin bertanya mengenai ibadah antara ibadah dan akhlak ini ya. Ada yang ingin bertanya Bu silahkan langsung saja. Ya, Ibu. Ya. Silahkan. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sartika dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Bekasi Utara. Pak Ustadz mau bertanya. Silahkan. Ada seseorang yang ibadahnya tuh rajin banget, sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi ahlaknya tuh buruk gitu. Gimana Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kan uh, Ustaz sudah bilang bahwa yeah. kalau ibadah rajin biasanya alatnya, baik. juga baik. Mm -hmm. Tapi anda memang benar Ustaz saya juga iya. pernah menjumpai ini yang kayak seperti ini kira-kira. yeah, yeah. Jadi ibadahnya tuh mhm. sebenarnya rajin tapi kok alatnya tidak menyenangkan, tidak menyenangkan gitu ya. <laughs> Gitu Banyak menyinggung ya Orang yang baik ibadahnya, sholatnya rajin misalnya. Padahal dengan sholat itu Al-Qur'an menyatakan tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi kenapa? tidak menyenangkan sifatnya berarti punten dia belum sholat dengan benar iya. hmm. iya kalau seandainya sudah ibadah tapi akhlaknya nggak baik hajinya tiap hari <laughs> atau mah haji tiap hari lagi <laughs> hajinya tiap tahun begitu ya hajinya tiap tahun subhanallah berangkat tapi naudzubillah akhlaknya nggak beres-beres berarti dia bukan maaf bukan haji yang benar Makanya dalam dalam istilah ini, dalam istilah ada kalimat dalam menyebutkan kalimat ahli sholat. Wah, ahli sholat ini ahli sholat ahli sholat ini masya Allah ah, sholatnya akan berefek kepada akhlak ah, apa namanya akhlak baik. Uh mhm. -huh. Tapi kalau yang tidak berefek ah, akhlak baik itu namanya bukan ahli sholat apa bisa dikatakan tukang sholat ya. <laughs> Iya beda tukang sholat sama ahli sholat. Iya. Iya, iya tukang haji sama ahli haji beda. Dia bilang oh dia mah tukang haji emang tukang haji kenapa <laughs> bukan ahli haji. Tukang zakat, tukang haji, tukang sholat itu beda dengan ahli. -hmm. Kenapa? Kalau ahli ini gurunya adalah iman dan ketakwaan itu ahli. Tapi kalau tukang, gurunya itu musiman. Iya, musim ngaji ngaji. Kok kok nggak ngaji lagi? Orang tetangga aja kagak ngaji. Nah, itu apa? Itu namanya itu tukang ngaji iya. Eh, eh, kok kok sekarang kagak tarawehan lagi? Orang semuanya tetangga lu juga nggak nggak taraweh. Nah, itu tukang taraweh. Iya. Istilahnya ada ahli, ada tukang. Kalau ada orang ini sholatnya rajin tapi akhlaknya nggak baik, itu tukang sholat. Kenapa orang yang ahli sholat akhlaknya mesti baik? Mesti baik walau bagaimanapun. Karena apa? Ini sudah kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati oh berarti ini tukang sholat, ini tukang zakat, tukang puasa. Makanya sholat, zakat, puasa, haji untuk membentuk akhlak yang mulia sampai punten. Satu hal yang paling indah. Rasulullah kan menyatakan innama bu'ithu maka animal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi akhlak yang baik. Rasulullah tidak mengatakan, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan sholat. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan haji. Tidak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan puasa. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Masya Allah. Berarti ini yang paling hebat Rasulullah saja diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan apa? Nih dengan sholat nih dengan zakat, nih dengan ta dengan dengan apa? Dengan ibadah yang lainnya itu demi akhlak yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima ya. kasih. Ya. Jadi supaya akhlaknya uh, sebaik uh, hmm. Nabi Muhammad apa yang harus dilakukan? Sholatnya, ibadahnya ya. harus seperti Waduh, apa? Gimana nih Ustaz <laughs> Kan pengen juga Ustaz. Iya. Jadi kalau seandainya ingin seperti Rasulullah SAW, Rasulullah ini pernah ditanya. Ditanya oleh siapa? Ditanya oleh Aisyah dengan mengatakan atau maaf, bukan Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah dengan menyatakan, "Ya Aisyah, akhlak Rasulullah itu seperti apa?" Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." akhlaknya Rasulullah itu seperti akhlaknya Al-Quran. Maka kalau ingin seperti Rasul akhlaknya, pahami Al-Quran. Iya. Selanjutnya apa? Subhanallah kalau ingin seperti akhlak Rasulullah. Rasulullah ini akhlak yang paling mulia kan? Tidak ada manusia yang paling mulia akhlaknya kecuali siapa? Rasulullah Al-Quran memujinya wa inna kala ala khuluqin azim subhanallah sampai ujung-ujungnya Rasulullah walaupun akhlaknya mulia tetap ada doa kan doanya apa Allahumma hdini li ahsanil akhlak Allahumma hdini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi ahsaniha illa anta ya Allah berikanlah kepadaku yakni anugerahkan kepadaku akhlak yang mulia subhanallah sesungguhnya pemberian akhlak yang mulia itu hanya datang darimu jadi kita harus minta kepada Allah dengan akhlak yang mulia tersebut sehebat apapun kita ibadah kalau akhlak jelek hancur ada seorang sahabat datang ya Rasulullah itu ada tetangga baik banget Sholatnya bagus, maksudnya baik itu sholatnya bagus, rajin puasanya, rajin itunya. Tapi satu, gara-garanya apa? Dia itu suka nyakitin tetangganya. Rasulullah bilang, inna finnar, dia di neraka. Nauzubillah. Kenapa? Dia akhlaknya tidak bagus menyakiti perasaan tetangganya. Lalu ada satu lagi, ya, ya Rasulullah, ada orang tetanggaku biasa saja sholatnya biasa, puasanya biasa, ibadahnya biasa, tapi waduh, nyenengin tetangganya. Tetangga itu sangat dicintainya, sangat disenanginya. Lalu subhanallah Rasulullah mengatakan wa huwa fil jannah, dia di dalam surga. Karena apa? Akhlaknya mulia, subhanallah. Seperti itu, betapa indahnya orang memiliki akhlak ya. Maka hal yang terpenting cobalah peduli dengan akhlak kita. Sudah bagus sudah bagus belum akhlak kita? Sudah mantap belum akhlak kita? Coba perhatikan akhlak ini sudah baik apa belum? Sudah banyak menyenangkan orang apa menyakiti orang? Tinggal di tinggal di apa? diintrospeksi seperti itu. Uh -huh. ya. Berarti ahlak kita alat ukurnya adalah Eh, orang-orang uh, di sekitar kita gitu ya. Di antaranya seperti itu. Akhlak hmm. kepada uh, sekeliling kita, benar, hmm. benar. Hmm, hmm. Hmm. Jadi kalau yang di sekeliling kita sudah merasa bahagia, sudah merasa senang, berarti akhlak sudah baik begitu ya Insya Insyaallah. Ya? Allah. Insya <laughs> nah, ibu-ibu gimana ibu-ibu mau jadi tukang salat atau mau jadi <laughs> ahli salat Ibu? Sama ibu saya juga bagaimana ini <laughs> Baiklah pemirsa. Berusaha. ya, berusaha insyaallah Ustaz. Hmm. Nah, pemirsa kami akan membahas ini lagi satu segmen lagi. Jangan kemana mana pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Cahaya Hati. Kami masih membahas mengenai ibadah dan akhlak pemirsa Cahaya Hati dan hari ini ada Ustadz Abi Maki yang menemani kita semua dan ibu-ibu dari Majelis Salim Ar-Rahmah yang uh, masih ada yang ingin bertanya nih katanya silahkan ibu silahkan bertanya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Hotijah dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mau bertanya Pak Ustaz Silahkan Apakah keutamaan keutamaan akhlak di dalam Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini pertanyaan dasar sekali Keutamaan akhlak memang apa dalam Islam begitu ya Banyak sekali hadis tentang keutamaan akhlak Di antaranya ini saya simpel beberapa hadis jika kita kutip ya Rasulullah mengatakan khairukum Di antara orang yang paling baik di antara kalian khairukum yang paling baik di antara kalian dengan mengatakan ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Itu sebaik-baik di antara kalian, maksudnya di antara kita. Kalau kita ingin menjadi orang paling baik itu harus memiliki akhlak yang mulia. Paling baik di antara kita adalah orang yang berakhlak baik. Apalagi hadis yang keluar mengatakan kalimatnya subhanallah afqalukum wizanan atau mizanan yang paling berat timbangan kebaikannya nanti di akhirat yang paling berat timbangannya nanti di akhirat dengan menyatakan ahsanukum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Timbangan paling berat paling apa namanya? Paling berat itu yang paling baik akhlaknya. Sampai ada hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang akhlak juga nih. Akraukum ilallah. Yang paling dekat dengan Allah nantinya. Maksudnya kalau dekat dengan Allah maksudnya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah surga yang paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung hadis ini ingin menyatakan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yakni penghuni surga Firdaus a'la adalah khairukum ataupun ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Sudah sebaik-baik manusia yang paling baik akhlaknya, sudah yang paling dekat dengan Allah itu yang paling baik akhlaknya, yang paling berat timbangannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Segala sesuatu ke akhlak, akhlak, akhlak, segala sesuatu adalah akhlak. Makanya Islam ini identik dengan akhlaknya. Lalu kalau seandainya saya tanya, cuma kan semua kan punya ciri khasnya ya. Maaf, kalau seandainya di dunia ini ada cirinya, maka akan ada harganya. Bisa dipahami maksud saya ya? Misalnya begini, terasi ada harganya nggak? <laughs> Ada ya. Apa cirinya tuh apa terasi? Bau ya? Subhanallah. Ada harganya karena ada baunya. Misalnya ini saya jualan terasi tapi nggak bau, mau dibeli nggak sama ibu? Enggak <laughs> ya, karena sesuatu yang kecil pun kalau ada ada cirinya, ada harganya. Subhanallah. Islam pun akan ada harganya ketika memperlihatkan akhlaknya. Karena Islam ini identik dengan akhlak mulia. Akhlak mulia Islam ini apa? Subhanallah al-haya, besar rasa malu ya Allah saya malu ya, udah besar seperti ini sholat saja belum bener, gitu kan? Akhlak itu hak itu akhlak. Aduh, maaf dengan maaf. Aduh, saya malu ya sama Allah Subhanahu wa taala nikmatnya udah banyak sekali, tapi punten baca Quran aja belum bisa. Itu rasa malu akhlak. Subhanallah, akhlak itu akan mendorong rasa malu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak punya rasa malu itu orang yang tidak berakhlak. Jadi kami ya. Misalnya gini, kamu ini nggak tahu malu, sudah begini, sudah begini, ditolong begini, tapi kamu nggak pernah balas budi dengan kebaikan. Subhanallah orang itu tidak punya akhlak. Orang yang tidak punya tahu diri itu orang yang tidak punya akhlak. Nauzubillah. Jadi seandainya ingin bertanya, bagaimana caranya saya ini ingin menjadi akhlak yang mulia seperti tadi ditanyakan? Subhanallah, ikuti gaya Rasulullah, lalu banyak berdoa dan selanjutnya pahami semua syariat ini untuk menunjukkan kepada jalan akhlak yang baik karena keutamaannya tadi sudah saya sampaikan. Iya. Ya, mm-hmm. Ustaz, semulia-mulianya akhlak yang seperti apa itu, Ustaz? Alia, apa namanya? Akhlak yang paling mulia itu dikatakan akhlakul karimah. Mm-hmm. Iya, mm -hmm. akhlakul karimah itu mulia namanya. Iya, mm -hmm. mulia itu apa? Mulia ini dalam arti kata subhanallah diantaranya punten yang paling susah, tapi mm -hmm. ini paling hebat itu maaf hilangkan suudzon. Iya. Mm -hmm. Karena suudzon ini kalau dikatakan oleh beberapa ulama qatlun nafs seperti orang bunuh diri suudzon ini. Suudzon itu bunuh diri. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan hadis kursi ana inda dhanni 'abdi bi masjid. Artinya aku akan berada dalam prasangka hambaku Maka silakan anda berprasangka apa saja Seolah-olah kalau berprasangka itu intinya apa? Mengharapkan agar terjadi dengan prasangka buruk tersebut Na'udzubillah Iya paling, yang paling dominan Hilangkan suudon yang ada di dalam jiwa ini Seperti itu Iya Baik ibu-ibu. Bagaimana ibu? <laughs> Sudah siap untuk lebih berahlak mulia insyaallah setelah ini ibu insya Allah ibu ya. Berarti kalau ahlaknya mulia ibadahnya juga mesti lebih kencang lagi Ustaz. Amin ya? Allah insyaallah. Insyaallah. <laughs> Dan yang yang yang saya kutip juga dari Ustaz Abi Maki adalah bukan hanya sekedar sholat hanya sekedar sholat ya ibu ya. Bukan hanya sekedar uh, menjalankan perintah Allah tapi juga memahami, mencintai dan uh, mengetahui ilmunya lebih dalam lagi. Kira-kira begitu ya insya Allah, ya, insya ya ya. Oh saya jadi lebih pintar lagi Amin. ya hari ini ini. <laughs> Alhamdulillah. Dan pemirsa, eh, semoga saja pembahasan kita hari ini eh, bisa membawa makna untuk Anda semua dan insya Allah hari ini mudah-mudahan kami berhasil memberikan cahaya ke dalam hati Anda insya Allah. Dan di hari-hari selanjutnya pastinya akan ada pembahasan yang jauh lebih menarik lagi bersama para ustadz dan juga eh, ibu-ibu. Uh, insya Allah juga bisa menemani pemirsa lagi ya Ibu ya. Terima kasih banyak kepada ibu-ibu dari Majelis Salim Ar-Rahmah. Terima kasih sudah menemani saya hari ini dan pemirsa pemirsa. Uh, eh, kami akan kembali di hari-hari selanjutnya sebelum kami menutup acara ini ada doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abimaki Maki. Silahkan iya. Ustaz. Mari kita memohon kepada Allah sama-sama. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nashku dha'fa quwwatana wa qillata hilatana wa hawanina ala nas ya arhamar rahimin. Ya Allah sesungguhnya kami hanya berlindung kepadamu dari berbagai macam hal yang tidak kami inginkan untuk terjadi kepada diri kami, keluarga kami dan sahabat-sahabat kami. Ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafur istighfar Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai membahagiakan orang-orang yang di sekeliling kami Karena sesungguhnya kami takut-takut sekali Beberapa orang yang telah kami lukai hatinya Sehingga na'udzubillah engkau tidak meridhai kami Karena kami terlalu banyak menyakiti perasaan orang lain Ya Allah jadikanlah kami hamba-hambamu yang kau berikan akhlak yang mulia Akhlak bagikan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena dengan akhlak inilah kami dapat merajut kehidupan ini dengan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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.